Kita selaku kaum muslimin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali pada sesuatu itu pasti ada hal-hal yang positif dalam kehidupan kita baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dan Allah tidak akan melarang manusia untuk melakukan satu pekerjaan kecuali di dalam pekerjaan itu bisa dipastikan adanya hal-hal yang negatif dalam kehidupan manusia dan selaku pribadi dan anggota masyarakat. Oleh karena itu dalam kehidupan yang yang singkat ini marilah kita mendekatkan diri kita dengan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa." Dan berbekallah kamu sekalian kehidupan itu orang yang akan mencari materi hendaklah membekali dirinya bagaimana supaya bisa mencari materi dengan baik orang yang akan mencari ilmu juga membekali diri dirinya bagaimana agar supaya bisa mendapatkan ilmu juga dengan baik begitu juga manusia di dunia ini yang paling bagus itu adalah berbekalilah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi khutbah pada hari ini adalah bagaimana metode Nabi di dalam mengajarkan ajaran agama Islam kepada para sahabat. Dalam satu hadis yang sahih disebutkan bahwa pada satu saat pada saat para sahabat berkumpul dengan Nabi kolong konyong muncullah seorang lelaki pakaiannya putih dan rambutnya hitam dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu barusan datang dari kepergian. Para sahabat tidak ada satu pun di antara mereka yang mengenali lelaki tersebut. Dalam satu riwayat, lelaki tersebut meminta izin kepada Nabi untuk mendekat kepadanya. Lalu Nabi memberikan izin kepada lelaki tersebut untuk mendekat kepada Nabi mendekat lagi sampai akhirnya berduduk di hadapan Nabi sehingga kedua lututnya itu hampir saja bertemu dengan kedua lutut Nabi dan kedua tangan lelaki itu diletakkan di atas kedua paha. Kemudian lelaki itu mulai bertanya kepada Nabi Ya Muhammad akhirni Alim Islam Wahai Muhammad ceritakanlah kepadaku apa itu Islam Nabi menjawab bahwa Islam itu engkau mengucapkan dua kalimat syahadat melaksanakan sholat menunaikan zakat berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji apabila kamu itu mampu melakukan. Lelaki tersebut mengatakan engkau benar. Kemudian diajukanlah pertanyaan yang kedua, mal iman? Ya Muhammad, akhbirni an iman. Apa itu iman? Nabi menjawab bahwa yang namanya iman itu engkau mengimani akan adanya Allah mengimani akan adanya para malaikat, mengimani akan adanya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, kemudian mengimani kepada para nabi, mengimani kepada hari akhir, dan beriman adanya allah dan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelaki tersebut kembali mengatakan, engkau benar. Kemudian diajukanlah pertanyaan yang ketiga kemudian ihsan kemudian lelaki tersebut bertanya ceritakanlah kepadaku apa itu ihsan Nabi mengatakan antakutullah ta'ala wa islam takutalahu wa islam yarah yang namanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihatnya dan apabila kamu tidak bisa melihatnya maka yang inilah bahwa Allah itu melihat kamu kemudian kembali lagi lelaki tersebut mengatakan kau benar kemudian diajukanlah pertanyaan yang keempat tentang hari kiamat kapan hari kiamat itu akan terjadi kemudian Nabi mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya Lalu diajukanlah apa itu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Nabi mengatakan bahwa akan banyak tahanan-tahanan peperangan dan akan banyak orang-orang yang fakir yang yang fakir akhirnya menjadi mendadak raya. Dari hadis ini ada beberapa hal yang perlu saya kemukakan di sini bahwa ini adalah cara Nabi mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabatnya pertama dari sisi bahasa tubuh dari lelaki yang datang kepada kanjeng bahasa tubuhnya adalah seorang yang ingin mendapatkan pengertian tentang Islam datang kepada Nabi dan meminta izin terlebih dahulu. Begitulah seorang murid hendaklah mempunyai etika kepada gurunya sebelumnya datang ke tempat majlis terus majlis ta'lim hendaklah meminta izin apakah aku boleh bergabung di sini apakah aku boleh datang ke sini Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana sikap seorang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan yang lainnya adalah mendekatkan diri kepada sang guru. Ini adalah merupakan etika seorang murid hendaklah selalu mendekatkan diri kepada gurunya untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang keagamaan dan bagaimana seorang murid bersimpuh di hadapan gurunya dengan cara dan etika yang bagus sehingga ini adalah merupakan hal yang perlu kita renungkan bersama apabila ada seorang murid ingin belajar kepada seorang guru hendaklah beretika dengan baik caranya berpakaian dengan berpakaian yang bersih caranya rambutnya disisir dengan baik Begitu juga caranya duduk itu juga dengan cara duduk yang baik pula. Kemudian barulah seorang murid itu datang kepada seorang guru dan ini harus kita yakini ataupun kita ketahui bahwa hendaklah seorang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan hendaklah mencari seorang sumber ataupun pakar dalam bidang ilmunya masing-masing dalam hal Islam ini sudah tentu sumber pencerahan agama Islam itu adalah dari Rasulullah SAW. Janganlah bertanya kepada orang yang tidak tahu tentang sesuatu yang akan ditanyakan. Ini adalah bahasa tubuh dalam mengajarkan agama Islam. Begitu juga apabila kita ingin mengajarkan satu ajaran agama Islam kepada anak-anak kita, apakah kita mengajarkan wudhu caranya sholat hendak sholat itu orang tuanya apakah bapaknya apakah ibunya apakah ustaznya mengajarkan wudhu itu langsung dengan praktek di hadapan anak-anaknya sendiri jangan diajarkan teori-teori saja tapi ajarkan secara teori secara praktek teori dan praktek begitu juga apabila kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita itu cara bersolat hendaklah orang tuanya mengajarkan kepada anaknya bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku bagaimana sujud itu jauh lebih baik daripada mengajarkan anak-anak berupa teori-teori. Ma'arul hawir rahmatullah. Kemudian kalau seandainya kita lihat materi yang ditanyakan, itu ada empat materi. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang tentang jaksa dan yang keempatnya itu adalah tentang nasib hari nasib akhir daripada keberadaan umat manusia yaitu setelahnya mereka berada di hari kiamat. Kita lihat dari urutan-urutan ini ini adalah merupakan urutan tentang pengajaran karena di dalam akhir hadis ada Jibril yaktikum yu'allimukum umura dinikum. Dalam pengajaran sudah tentu kita harus mengajarkan hal-hal yang lahiriah terlebih dahulu. Kemudian barulah hal-hal yang batiniah. Kemudian puncak daripada ajaran agama Islam itu adalah al-ihsan. Kita lihat di dalam hal-hal yang lahiriah itu pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat ini adalah perpaduan antara ibadah lisaniyah dengan ibadah qalbiyah. Lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah disertai dengan pernyataan hati. Yang kedua, Allah ingin mengetahui sampai sejauh mana kebenaran perkataan tersebut. Allah kemudian memerintahkan agar supaya kita bisa mengimplementasikan apa yang telah kita katakan itu dengan unit melaksanakan sholat lima waktu. Kemudian Allah ingin mencari lebih dalam lagi tentang kebenaran ucapannya melalui zakat. Karena manusia itu sifatnya itu adalah bahir. Allah ingin meroboh bagaimana tentang keislamannya, apakah dia betul-betul orang Islam. Allah meminta bagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Lebih dalam lagi Allah ingin mengetahui tentang kedalaman hati manusia melalui berpuasa pada bulan Ramadan. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah nafsiyah, ibadah kejiwaan. Ibadah zakat itu adalah ibadah mani yang berkaitan dengan harta benda. Dan pada akhirnya Allah ingin mengetahui tentang keislaman seseorang kesempurnaannya melalui ibadah haji karena ibadah ibadah haji itu adalah merupakan ibadah yang paripurna di situ ada ibadah lisania ibadah yang berkaitan dengan lisan ibadah kolbiannya juga ada yang berkaitan dengan dengan, dengan jiwa dengan harta benda karena harus, harus membayarkan ONH kepada pemerintah kemudian dia harus melaksanakannya di satu tempat di pada Arafah dan tanah Arab di sana. hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua itu adalah pertanyaan yang kedua adalah tentang keimanan. Keimanan ini adalah merupakan fondasi pokok dalam kehidupan baik itu kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa ada adanya keimanan maka kehidupan itu akan menjadi runtuh kita beruntung bahwa agama Islam itu mengajarkan kepada kita tentang keimanan. Dengan keimanan inilah akhirnya kaum muslimin mampu bisa mendapatkan estafeta peradaban dari peradaban, peradaban Yunani menuju kepada peradaban Roma kemudian kepada peradaban Islam dan ternyata kaum muslimin mampu untuk memegang kendali peradaban itu sampai 8 abad lamanya dan itu karena peradaban umat Islam itu fondasinya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Keimanan adalah merupakan hal yang mutlak dalam kehidupan ini. Seorang yang melaksanakan perbuatan yang baik manakala tidak dilandasi oleh iman, maka kebaikan itu hanya terbatas kepada di dunia saja. Dia akan mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya Kemudian pada saat mereka itu berada di alam akhirat itu lain lagi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa qaddimna ila ma 'amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura. Mereka melaksanakan amalan-amalan yang baik tapi tidak didasarkan oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya itu akan berhamburan tidak berbekas apapun. Kemudian yang ketiga itu adalah ihsan dalam hal ini manakala orang melaksanakan keimanannya dengan baik, ya keimanannya itu kuat dan kokoh, melaksanakan ajaran Islamnya dengan baik dan dilaksanakan setiap hari, maka yang akan muncul itu adalah keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Puncak daripada pelaksanaan ajaran agama Islam itu manakala seseorang itu merasakan bahwa dirinya itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala baik pada waktu dia sendirian maupun dengan orang lain pada waktu dia dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin pada waktu dia dalam keadaan puncak karirnya maupun dalam keadaan di bawahnya dia adalah merupakan puncak daripada pengamalan ajaran agama Islam pada seseorang dan pada akhirnya masyarakat Allah pada akhirnya kita akan meninggalkan hidup di dunia itu dan kita harus mempertanggungjawabkan amal kita nanti barang siapa yang menjumpai dirinya berada dalam keadaan baik beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari apa yang telah kita amalkan itu di akhirat nanti tapi jangan salah jangan salahkan Allah manakala ada orang yang menjalani kehidupannya itu dengan berpoya-poya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah memberikan kenikmatan segala kenikmatan di dunia ini tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan salahkan Allah apabila Allah akan memberikan satu sanksi yang tegas kepada orang-orang yang semacam ini. Masyarakat hadirin, Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang taat baik dan keimanan kita terus berlangsung sampai hari sampai pada saat ajal menjemput kita sekalian dan pada akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عقبة إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم وإياكم تقوى الله وطاعة ومن بالتقوى ثم صلوا على نبيكم نبي الرحمة الرحمن المهدى فقد أمركم بذلك في كتابه الكريم فقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه ورضي اللهم عن الخلفاء الأربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك غفور رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عز وجل واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وما الصلاه